Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. aw yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatani farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu amma ba'du. Sidang jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Topik yang disampaikan diamanahkan kepada kami adalah tauhid sebagai sumber kebahagiaan. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan dalam konteks topik ini. Yang pertama, benar bahwa kebahagiaan yang mungkin definisinya, tarifnya, pengertiannya dapat kita cari di banyak literatur, di banyak buku, di banyak pengalaman hidup dan seterusnya dan sebagainya. Entah keselamatan, entah ketentraman, entah tadi seperti yang didoakan kepada kita semua oleh imam dipimpinkan keberkahan hidup, keberkahan ilmu dan seterusnya dan sebagainya kita maknai sebagai kebahagiaan itu benar kalau kita asalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita asalkan kepada tauhid. Yang kalau menurut Al-Imam Al-Harawi, tauhid itu adalah tanzihullah 'anil hadati Sikap mensucikan Allah dari segala yang kotor, segala yang buruk. Yang pertama yang ingin kami sampaikan dari tiga hal secara singkat ini, benar bahwa siapapun yang menginginkan kebahagiaan hendaknya dicari kepada sumber kebahagiaan itu sendiri. Allah itu adalah sumber kebahagiaan. Dia adalah sumber kebaikan segala-galanya. Sumber kekuatan. Sumber ketentraman. Sumber segala apapun yang kita inginkan di dunia ini. Kita harus asalkan termasuk kalau kita menginginkan kebahagiaan. Dan sebaliknya tidak benar, salah dan keliru kalau kita mencari kebahagiaan itu di luar Allah. Rumus tauhid mengatakan kullu ma siwallahi fahuwa makhluk. Seluruhnya, semua selain Allah itu adalah makhluk yang makhluk itu tidak merupakan sumber kebaikan. Kalau kita puasa, air yang kita minumkan, kolak yang kita makankan, adalah semuanya makhluk dan kebahagiaan, kesenangan memakan, meminum semua itu hanya sampai tenggorokan saja. Maka kata Rasulullah, bahagia, senang, dua orang berpuasa itu. Satu ketika dia berbuka yang cuma sampai tenggorokan doang, yang makhluk itu sampai ke tenggorokan kita itu. Tapi itu adalah kebahagiaan makhluk. Cuma segitu kita. Kelebihan kita kalau makan, repot. Tetapi ada kebahagiaan yang sejati kata Rasulullah. Wa farhatun inda liqai rabbih. Kebahagiaan kalau nanti kita berjumpa dengan Allah subhanahu Jadi ada dua kebahagiaan yang kita tabungkan. Satu kebahagiaan yang kita tabungkan. Kebahagiaan duniawi, kalau kita mengasalkan kebahagiaan itu, kalau konteksnya puasa adalah makanan dan minuman, atau istri yang kita tinggalkan, suami yang kita tinggalkan, tetapi ada kebahagiaan untuk orang yang berpuasa kalau dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di bulan puasa ini kalau kita puasanya dengan ben benar. Jangan mengasalkan kebahagiaan di luar Allah. Jangan mengasalkan kebahagiaan kepada makhluk. Kepada suami, kepada istri, kepada harta, kepada benda. Jangan sama sekali. Yang kedua, dari topik ini yang kita ingin sebutkan. Dari konsep tauhid maka muncul konsep mahabbah. Konsep rasa cinta. Tidak mungkin orang bahagia kalau tidak memupuk rasa cinta. Di rumah tangga nggak mungkin bahagia kalau ada tidak ada cinta suami dan istri. Tidak ada cinta dari seorang bapak kepada ibunya. Tidak ada rasa kebahagiaan kalau tidak ada cinta dari ibu kepada anaknya dan seterusnya dan sebagainya. Orang bahagia orang yang pasti di dalamnya ada rasa cinta. Tauhid melahirkan rasa cinta. Al-ilah yang kita ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilah al ilah menurut al imam al jurjani di dalam kitabnya at ta'rifat adalah al matbu' yang diikuti yang diikuti itu adalah al-mahabbah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi yang kedua, orang pasti bahagia kalau tauhidnya benar dan kebenaran tauhidnya itu kalau dia ikuti seluruh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada tidak mengikuti adalah ingkar. Lawan daripada mengikuti adalah abai. Lawan daripada mengikuti adalah enggan atau tidak mau. Abai enggan dan tidak mau terhadap seruan Allah sudah pasti menyebabkan orang itu akan sengsara dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, yang ketiga, tauhid sebagai sumber kebaikan ini memunculkan apa yang kita sebut dengan konsep al-ibadah. Dasar penceramah adalah kalau kita buka ayat-ayat tentang tauhid, maka luar biasa ini, ya. Saya buka ini kitab Madari Juz Salikin ya. Ketika dia berbicara mengenai ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika mengenai cara tauhid maka tauhid itu adalah seluruhan seruan seluruh nabi Allah dan rasul Allah baik Nuh baik Hud maupun Saleh Shu'aib dan seterusnya dan sebagainya ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kepada tauhid ayat Al-Qur'annya senantiasa mempersertakan kata-kata ibadah laqad billah laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairu satu lagi itu ada kata ubudullah ada ilah Hud juga mengatakan begitu ubudullah ma lakum min ilahin ghairu Salih juga begitu Nabi Salih U'budullah malakum min ilahin ghairu. Jadi tidak dapat dibantah. Orang yang bertauhid kalau dia mau bahagia mesti beribadah. Betapa banyak orang yang tidak mau beribadah dan dapat dipastikan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu enggak pasti bahagia. Kita taruhan. Di bulan Ramadan ini apapun bernilai ibadah. Kalau kita enggak baca Quran misalkan, hadirin rahimakumullah enggak usahlah kita baca Quran, bukan nggak baca. Taruhlah kita waktunya kurang membaca Al-Quran, dengarkan saja. Saya di UMJ sana di Cirende ada praktikum ibadah mahasiswa kami itu. Satu dua orang membaca, saya dengarkan. Dengarkan saja. Kebetulan saya paham maknanya. Dengarkan saja. Kita simak. Masya Allah. Satu jam, dua jam saya sudah mendengar Al-Quran itu. Rasanya tenang. Rasanya nyaman. Luar biasa Al-Quran itu. Luar biasa nggak usah kalau kita nggak ada waktu misalkan kurang waktu untuk membaca Al-Quran, dengarkan saja, dengarkan saja. Insya Allah akan ada kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup ini. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah pasti rumusnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat